Ayat yang di dalamnya terdapat sepuluh hak yang wajib untuk ditunaikan. Telah kita sebutkan yang pertama adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah berbuat bir pada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak diperbolehkannya seseorang membunuh anak mereka hanya dengan alasan takut miskin. Hanya dengan alasan khawatir akan makan bersama mereka, menghilangkan rezeki mereka. Yang keempat adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati setiap perbuatan fahisyah baik yang zahir maupun yang batin. Yang kelima adalah larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah dan jangan kalian mendekati harta anak yatim yakni jangan kalian menggunakannya mencakup seluruh berbagai macam cara dan penggunaan yang akan menjadikan kerugian yang akan menghilangkan harta dari anak yatim tersebut. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah seseorang yang telah ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan dia belum mencapai usia balik. Ya. Maka apabila seorang telah mencapai usia balik, maka tidak lagi dikatakan yatim di dalam istilah syarak. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada kaum mukminin terkhusus mereka yang mengurusi harta-harta anak yatim. Tidak diperbolehkannya bagi mereka tasarruf menggunakan sesuatu yang akan mendatangkan kerugian terhadap harta yang dimiliki oleh anak yatim tersebut terkecuali dengan cara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa billati hiya ahsan kecuali dengan cara yang paling baik dengan cara yang lebih baik. Dan kata-kata ahsan di sini mencakup kebaikan dunia dan akhirah. Kebaikan dunia dalam artian harta tersebut adalah merupakan harta yang halal. Naam ya Naim. Um. Naam. Dalam artian harta tersebut merupakan harta yang halal. Bukan dari harta yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh tasarruf. Demikian pula harta tersebut baik dari sisi dunianya dalam arti mendatangkan keberuntungan maka ini pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi seorang untuk tasarruf dan menggunakan harta anak yatim tersebut. Maka apabila ada dua orang yang ingin memanfaatkan harta dari anak yatim tersebut, salah satunya mendatangkan keuntungan lebih daripada yang satunya, yang lainnya, maka didahulukan yang lebih mendatangkan keuntungan lebih banyak. Dengan syarat tidak tercampur padanya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dari sisi keuntungan duniawi mendatangkan harta lebih banyak tapi ternyata tercampur dengan harta yang haram ataukah hasilnya adalah hasil yang riba dan yang semisalnya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka didahulukan yang di sana mendatangkan keuntungan walaupun sedikit akan tetapi halal. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala illa billatihi ahsan. Yaitu memanfaatkan harta anak yatim tersebut dengan cara yang lebih baik. Kebaikan di dunia dan akhirat. Hatta yablugha asyuddah sampai dia mencapai usia balik ya belugha asyuddah sampai mencapai asyuddahu Al-Imam Malik rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini hatta yablugha asyuddah yang dimaksud adalah ar-rushd wa zawalus safah ma'al bulugh telah mencapai usia balik dan telah hilang kepandiran, kebodohan yang ada pada dia dan dia seorang yang rasyid. Ya. Dia seorang yang rasyid dalam artian dia mempunyai akal yang sehat dan memiliki kekuatan secara akal dan secara jasmani di dalam memanfaatkan hartanya. Sebab terkadang ada seorang yang telah mencapai usia balik tapi pada akalnya masih ada kekurangan gitu. ya dan belum bisa diberikan uh, berikan kebebasan di dalam memanfaatkan harta yang dia miliki sebab dikhawatirkan akan justru mendatangkan kerugian ya atau kata ditipu oleh yang lainnya maka dalam hal ini apabila seorang yang telah mencapai usia balik akan tapi tidak punya rush di dalam muamalah memanfaatkan hartanya, maka tidak dikatakan ya bulugha asyuddah. Jadi yang dimaksud dengan bulughul asyuddah adalah balik akan tetapi dia memiliki kemampuan secara akal dan secara jasmani di dalam memanfaatkan hartanya tersebut. Ini wasiat yang keenam. Lalu wasiat yang ketujuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wusaha wa aufu dan sempurnakanlah al kaila apa-apa yang ditakar seperti literan ya dan yang semisalnya wal mizana dan demikian pula timbangan sempurnakanlah di saat kalian hendak menimbang dalam berjual beli. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke arah yang lebih baik untuk bersikap jujur di dalam bermuamalah di antara sama manusia. Jangan kita logikan mereka, jangan kita kurangi timbangannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di dalam firman-Nya wailul lil mutaffifin alladzina idza awazanuhum yukhsirun. ها الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو wazanuhum yukhsirun. Nah, barakallahu fikum. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit yang dilakukan dengan cara mengurangi timbangan atau katakan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu dosa yang sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyempurnakan. Menyempurnakan dalam artian betul dan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tanpa mengurangi, tanpa berbuat kecurangan. Sebab yang demikian akan menyebabkan hilangnya barakah dalam hal jual beli seseorang. Fa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima apabila mereka menyembunyikan dan mereka berdusta dalam hal jual beli tersebut akan dihilangkan barokah dari jual beli mereka. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan لا نكلف نفسا إلا وسعها. Kami tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia sanggup untuk melakukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi mereka yang telah berupaya untuk berbuat jujur, yang telah berupaya untuk menyempurnakan timbangan dan takarannya. Sehingga kalau terjadi suatu saat misalnya, ya, dia menakar ataukah dia menimbang yang dia menganggap bahwa dia telah jujur dalam hal menimbang dan menakar, ternyata qadarullah masyafa'al mungkin terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan, ternyata kurang, ya tidak sebagaimana yang telah ditetapkan bukan karena kesengajaan dia ya akan tetapi dia telah berusaha untuk berbuat jujur dia telah berusaha untuk untuk menyempurnakan dalam hal penakaran dan timbangan akan tetapi ada mungkin karena sesuatu kelalaian maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengenakan padanya dosa sebab Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali apabila dia sanggup untuk mengerjakannya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah memerintahkan untuk menyempurnakan dengan firman-Nya, "La nukallifu nafsan illa usaha." Kami tidak memberikan beban kecuali yang mereka sanggup untuk mengerjakannya. Akan tapi kalau disebabkan karena kesengajaan, maka ini adalah merupakan salah satu pelanggaran dan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari para pedagang kaum muslimin ya mereka terkadang menginginkan harta dan menginginkan keuntungan yang lebih banyak sehingga mereka selalu curang di dalam penakaran-penakaran tersebut. Terkadang di antara mereka ada yang sampai literannya itu dipukul ke atas. Ya. Nah, kelihatannya di atas yakni sesuai ya ini satu liter ya bahkan mungkin dia katakan eh, ditambah nah padahal di bawahnya itu di dinaikkan lagi ke atas nah maka ini ikhwan fiddin azakumullah merupakan suatu tindakan kecurangan atau kata kadang juga e, sesuatu yang sudah ditaruh di dalam plastik lalu disebutkan dan labelnya disebutkan di situ satu kilo ya ataukah dua kilo ternyata setelah ditimbang kurang Nah, oleh karena itu bagi seorang yang hendak uh, membeli kembali dalam hal ini, ya semestinya mereka menjual uh, di saat mereka membeli maka dilakukan penimbangan ulang kembali, ya dilakukan penimbangan ulang kembali sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun terkadang ya seperti di supermarket nggak mungkin ya kan, ya karena itu sudah dalam berbentuk plastik ya akan tapi terkadang mereka menyebutkan ini sekilo ternyata kurang dari uh, satu kilo maka ini Allahul Musta'an dosanya bagi mereka yang menimbangnya ya dan seseorang membeli sesuai dengan apa yang terdapat pada kantong plastik tersebut wallahu alam bisawab kemudian wasiat yang kedelapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berbuat apabila kalian berkata berucap maka hendaklah kalian berbuat adil walaupun kepada kerabat kalian kepada siapapun jangan disebabkan karena dia adalah kerabat kalian kemudian kalian tidak mampu untuk berkata jujur untuk berbuat adil terhadap mereka. Dan jangan pula disebabkan karena kebencian kalian pada satu kaum. Kebencian kalian pada seorang menyebabkan kalian pun tidak jujur berbuat zalim. Disebabkan hanya karena kalian benci terhadap seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu Janganlah membawa kalian Disebabkan karena bencinya kalian pada seorang, kalian berbuat jarimah, berbuat dosa. Yaitu kalian tidak berbuat adil terhadap mereka. Berbuat adillah. Sebab adil itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berbuat adil terhadap siapa saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan adil di dalam istilah syar'i adalah <coughs> menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan yang dimaksud keadilan di dalam istilah syara' al-musawah, persamaan. Ya, satu, satu, dua, dua, setengah, setengah, tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan adil dalam istilah syara' adalah kullun fi mawdi'ih. Ya, masing-masing pada tempatnya. Tidak zalim, sebab lawan daripada adil adalah kezaliman. Dan zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya dalam hal warisan. Termasuk keadilan, apabila seseorang meninggalkan anak laki dan perempuan, maka anak laki mendapatkan dua kali lipat daripada anak wanita. Dan ini keadilan dalam istilah syarak. Nah, demikian pula dalam hal pembagian ghanimah misalnya. Bagi seorang pemimpin untuk melihat kemaslahatan. Ketika melihat seseorang lebih pantas untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Dalam rangka untuk mendekatkan hatinya kepada Islam. Maka bagi seorang amir pemimpin untuk memilih hal tersebut dan memberikan lebih banyak daripada yang lainnya yang mereka lebih lama masuk ke dalam Islam. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau memberikan pada orang-orang diharapkan mereka semakin dekat hatinya kepada Islam. Disebabkan karena mereka masuk Islam baru saja ya pada Fathu Makkah seperti Sufyan, Abu Sufyan, ya, Uyain bin Hasan dan yang lainnya dari para sahabat yang mereka diharapkan untuk semakin lekat hatinya dengan Islam. Nah, dan tidak diberikan pada sebagian dari kalangan para sahabat bahkan di antara para sahabat sabiqun al tidak mendapatkan bagian sama sekali tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Lalu kemudian ada seorang yang ternyata itu menjadi tokoh khawarij. yang menjadi penyebab timbulnya khawarij. Yang kemudian menegur Rasulullah SAW. I'dil ya Rasulullah. Berbuat adillah ya Rasulullah. Bayangkan. Dia menyangka bahwa adil itu adalah persamaan. Kalau ini satu, semua juga harus mendapat satu. Yang itu dua, semua juga harus mendapatkan dua. Kata Rasulullah SAW, Faman lam ya'dil idha lam ya'dilillah. Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang tidak siapa yang akan berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Kok dituduh perbuatan ini merupakan perbuatan yang tidak adil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau berbuat berdasarkan wahyu dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Menuduh Rasulullah tidak adil berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulnya untuk membagi hal tersebut juga tidak adil. Maka ikhwan fiddin azakumullah al-adl ya harus kita lihat kepada syariat. Apakah yang demikian ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dalam hal persamaan antara hak wanita dan lelaki tidak bisa kemudian bersikap adil dalam segala hal. Ya, Para wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Berbeda dengan laki-laki. Nah, dan demikian seterusnya. Ya, walau karena ada kurba, berbuat adil walaupun kepada karib kerabat kalian. Siapapun berkata yang jujur. Kulil haqqa walau kada murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadah." Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya akan kupotong tangannya dalam langkah untuk menegakkan keadilan walaupun pada kerabat. Kemudian wasiat yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi ahdillahi aufu." Dan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian sempurnakan yaitu hendaklah kalian tunaikan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janji dengan kalian untuk mengamalkan kitabullah dan mengamalkan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah al wafa'u bi ahdillah menyempurnakan perjanjian kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan syariat syariat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mengingatnya dan selalu memikirkan. Kemudian wasiat yang terakhir yang juga termasuk wasiat yang sangat penting di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mencari jalan yang benar, mencari jalan yang lurus dan tidak menyimpang dan tidak tersesat kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus dan tidak ada kebengkokan padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti jalannya sebagaimana yang telah diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau syaratkan pada umatnya ini dan apa yang telah menjadi jejak para sahabat. Fattabi'uh, maka ikutilah itu. Ikutilah. Apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang telah diperintahkan oleh Allah. Apa yang telah dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wala tattabi'us subul Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang ke kanan dan ke kiri, yang menyeleweng dari as-siratul mustaqim. Kata Imam Mujahid bin Jabir yang dimaksud dengan firman Allah, "Wala tattabi'us subul" ay al-bid'ah syahwat. Jangan kalian mengikuti bid'ah-bid'ah. Jangan kalian mengikuti syahwat asyubuhat dan asyahwat ini merupakan dua penyebab yang menyebabkan seorang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. A'adzana wa iyyakum minhuma. Fatafarraqa bikum an sabili. Sebab kalau kalian mengikuti selain jalan yang lurus tersebut, lalu kalian lebih memilih jalan-jalan yang menyimpang. Yang setiap jalan yang menyimpang itu di atasnya ada syaitan yang selalu menyuruh kepada al-ghiwayah, tariqul ghiwayah, tariqul dhalalah, fatafarraqa bikum an Yang demikian ini menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perpecahan tersebut apa yang menyebabkan? Karena mereka menyimpang. Mereka menyelisihi al-haq. Di saat mereka berada di atas al-haq wal ikhlas al-haq, niscaya tidak akan terjadi perpecahan. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan ummah tatkala mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya dalam surat Rum, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang farraku. Kata para ulama, makna farraqu di antaranya ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib, ai farraqu dinahum. Mereka mencabla agama mereka. Maksudnya apa? Ay, mereka meninggalkan agama mereka. Sehingga mereka masing-masing mempunyai kelompok-kelompok. Mempunyai partai-partai. Masing-masing memiliki pengikut. Dan setiap kelompok yang ada pada mereka menganggap bahwa kamilah kelompok yang benar. Kamilah yang berada di atas kebenaran. Padahal tidak ada kebenaran kecuali bagi siapa yang berjalan di atas jalan Al-Quran wa sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti jejak para sahabat. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan pada kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini dinasihatkan oleh Sahal bin Abdullah at tustari rahimahullahu taala salah seorang min aimatis salaf. Beliau mengatakan, "Alaikum bil athari was sunnah." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan al-azhar was sunnah. Jejak para ulama salaf berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhafu karena sesungguhnya aku khawatir. Innahu sayati an qalili zamanin idza dzakara insanun an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bih. Karena sesungguhnya aku khawatir akan datang nanti satu zaman yang apabila seseorang menyebut tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi jami ahwali dalam seluruh keadaan beliau lemu wadafaruan mereka akan mencelahnya dan mereka akan mentahdir orang darinya watabarra'u minhu dan mereka akan berlepas diri dari sunnah itu wa adalluhu ahanu dan bahkan mereka merendahkannya dan mereka menghinakannya. Ini adalah merupakan zaman fitnah. Zaman yang mereka berbondong-bondong untuk meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wasiat ini adalah merupakan wasiat yang sangat penting bagi kita sekalian untuk mengetahui sabilul istiqamah dari sabilul riwayah. Wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah ta'ala ilahuna ikhwan. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya dan ini merupakan wasiat sangat penting maka hendaklah antum hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah